Dan kita masuk di kaidah yang Keempat, kata beliau, kaidah yang keempat al-qa'idah ar-rabi'ah وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa taala berfirman Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan bagi kalian. Dan bisa jadi kalian menyenangi sesuatu. Padahal itu merupakan keburukan bagi kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Sedangkan kalian tidaklah mengetahuinya. Maka di dalam ayat ini terdapat hukum dan juga rahasia-rahasia serta maslahat bagi hamba. Apa itu? Disebutkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنها مفاتيح جناته jannatih di ليو الفوائد beliau من fawaid halaman 198 di dalam mengomentari ayat ini kata ليو في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافئه المضرة من جانب المسرة ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد كتب اليوم pada ayat ini terdapat beberapa hukum dan rahasia-rahasia serta maslahat-maslahat bagi hamba. Dikarenakan seorang hamba jika dia mengetahui bahwasanya sesuatu yang dia tidak senangi. Kadang datang dengan hal-hal yang disukai. Iya. Dan kebalikannya, sesuatu yang dia sukai kadang datang ya dengan sesuatu yang dia benci. Ya. Jadi dalam hal ini ia tidak merasa aman. Ya, dia tidak merasa aman. Bisa jadi bahaya itu datang. Dari sisi hal-hal yang menyenangkan. Dan dia tidak merasa berputus asa. Ya. Hal-hal yang akan hal-hal yang senang itu akan datang padanya. Hal-hal yang menyenangkan akan datang padanya dari sisi hal yang itu merupakan bahaya. Ya. Dikarenakan tidak adanya pengetahuannya dia terhadap hasil. Ya. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui hal tersebut. Apa-apa yang seorang hamba tidak mengetahuinya. Iya. Jadi, maka dalam hal ini, Ikhwana Fiddin Azza Allah Ayakum, Ayuhal Ahibbah, betapa banyak iya, pada saat kejadian wabah ya, yang terjadi pada saat ini, kita akan mendapatkan hukum maslahat-maslahat bagi hamba itu sendiri. Iya. Apa hikmah? Terdapat banyak banyak sekali hikmah. Iya, afwan. Terdapat banyak sekali hikmah yang bisa dipetik Demikian juga maslahat-maslahat bagi hamba tersebut. Iya. Jadi dalam ayat ini banyak sekali uh, hikmah-hikmah uh, dan rahasia-rahasia. Iya. iya, di antaranya adalah kembalinya hamba kepada Rabbnya. Kemudian adanya inter interkoneksi. Saling bantu membantu bersama masyarakatnya. Ya berdirinya mereka dalam satu sof. Renggang rasa ya, ya, dalam menghadapi musibah-musibah ini. Ujian-ujian ini, bala ini. Ini. Kemudian hikmahnya yang selanjutnya, ya, masalahnya itu kembali kepada seorang hamba. Dan kian juga apa yang seorang hamba itu peroleh dari pengetahuan dia atau pengenalan dia dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan dalam keadaan apa? lapang. Ya. Dan apa yang dia rasakan seseorang bahwasanya kebanyakan dari hal-hal yang uh, sempurna yang lengkap yang dahulunya dia dapatkan itu memungkinkan dia tidak butuhkan pada saat apa terjadi wabah. Iya. di mana ya disertai dengan ilmu yang dia miliki dari seorang hamba tersebut. ya Atau suatu aktivitas amalan yang yang dia lakukan dengannya atau pengalaman yang dia pernah dapatkan. ya. dari hal-hal yang dia tidak memperoleh hal tersebut jika dia berada di dalam keadaan lapang. Iya. Dalam keadaan terjadinya wabah sekarang, iya, maka dia akan mendapatkan pengalaman. Iya. Dalam keadaan sulit, maka dia akan mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru. Yang dimana sebelumnya yang dia tidak akan dapatkan dalam keadaan mungkin dia senang. Dia tidak akan dapatkan dalam keadaan yang dahulunya dia masih lapang. Ya. Jadi pada saat terjadi suatu ujian pada dia, maka dia akan mendapatkan pengalaman yang baru. Bahkan ilmu yang baru. Ya. Taib. Oleh karena itu benarlah Orang yang mengatakan bahwasanya الناس سواء فإذا جاءت المحن tabayanu. Manusia itu sama saja. Maka apabila datang ujian, maka mereka itu ya bervariasi. Berbeda-beda. Iya. Mereka ber berbeda-beda. Dan ini Tergantung dari apa? Tergantung dari ilmunya dia, pengalamannya dia. Iya. Yeah. pengalaman pengamalan, pengalaman seorang seorang hamba. Baik. Ini keadaan yang keempat. Kemudian selanjutnya al-qa'idah al-khamisah ridha bil qadar rahat al-qalbi was sadar. Kaidah yang kelima dari hal-hal yang perlu diimani dan diilmui seorang hamba dalam keadaan tersebarnya wabah adalah dia harus rida terhadap takdir. Jadi rida terhadap takdir, rida dengan takdir akan membuat hati dan dada ini tenang. Iya, menenangkan hati dan dada. Iya. Dan ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم tiada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah Dan barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Maka segala sesuatu musibah yang terjadi di muka bumi ini, berupa wabah, penyakit-penyakit, maka ini sesungguhnya dengan izin Allah, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib seorang hamba beriman dengannya. Wajib seorang hamba menerima takdirnya. Iya. Sehingga apa? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk pada hatinya. Dan akan menenangkan dadanya. Iya. Menyebabkan dadanya lapang. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dadanya. Maka jangan dia merasa sedih. Iya. Jangan merasa sedih. Jangan murung. Jangan panik. Bahkan yang wajib atasnya adalah bersabar. Maka tidak ada musibah pun yang turun kecuali akan diangkat. Tidak ada musibah pun yang besar kecuali akan mengecil. Yeah. Maka di sini terdapat poin yang sangat penting. Ikhwan fiddin azzinallahu ayyakum. Sebagaimana diucapkan oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala rahmatal wasi'ah. Di dalam kitab beliau yang berjudul Tariqa Al-Hijratain jilid 1 halaman 348 كتب لي اهو إذا ابتلى الله عبده بشيء من أنواع البلاء والمهن فإن رده ذلك الابتلاء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به كتب لي jika Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan sesuatu berupa berbagai macam jenis bala ujian ya jika dia mengembalikan hal tersebut ya di jika dia mengembalikan ujian tersebut bala tersebut kepada Rabbnya dan dia mengumpulkannya dan me menempatkan di pintunya. Maka ini merupakan tanda kebahagiaan dan keinginan baik Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ya. والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضله وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه وإقباله عليه بعد أن كان نائبا عنه وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضا وللوقوف على أبواب غيره متعرضا وكانت البلية في حق حارة عين النعمة Maka kata beliau dan ketatnya kesengsaraan itu tidak terus menerus walaupun itu berkepanjangan. Maka akan hilang pada waktunya. Kita akan hilang dan akan digantikan dengan yang sebaik-baik Iya. Penggantian dan semulia-mulia penggantian. Apa itu? Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana sebelumnya dia apa? Iya. Kana syahri dan an. Dia terbang ambing mau kemana? Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya setelah dia itu نائبا عنه entah kemana bagi wakil pengganti dan dia penempatannya dia di pintu pintunya Allah Subhanahu wa taala setelah yang dimana sebelumnya dia apa ma'adallah berpaling eh dan berdirinya dia di pintu-pintu selain selainnya. Ya. Jadi kata beliau wa kanat al-baliyah fi haqq hadha ainun ni'ma maka musibah pada hakikat yang seperti ini ini merupakan inti kenikmatan. Jadi ikhwana fiddin Allah wa iyyakum kesimpulannya bahwa jika musibah tersebut menyebabkan seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan kenikmatan. Iya, kenikmatan. Kenikmatan dibandingkan dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia senang, dalam keadaan dia gembira. Akan tetapi semakin dia jauh dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Eh, jadi musibah yang dia dapatkan itu lebih baik dibanding musibah yang dia dapatkan itu yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah tersebut itu lebih baik dibandingkan nikmat yang dia dapatkan akan tetapi dia semakin jauh dari Allah Tabaraka wa taala. Ini ikhwah yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala. Kemudian selanjutnya para pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala kaidah yang keenam al-qaidah as-sadisah لا يأس من رحمة الله ولا أمن من مكر الله لا يئس من رحمة الله ولا أمن من من مكر الله jangan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dari berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati dari merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim itu berjalan di antara al khafar raja. Antara takut dan harap. Takut dan harapan. Dia tidak merasa putus asa. Dia tidak merasa berkeluh kesah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi hamba-hambanya lebih sayang kepada mereka dibanding ibu-ibu mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada dirinya kasih sayang rahmat Dan demikian pula seorang hamba berhati-hati dari merasa aman ya, merasa aman dari makar Allah tabaraka wa taala. Maka jangan dia merasa aman dari azab Allah. Dalam keadaan dia bergelimpangan, terjatuh di dalam keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa. Ya. Dia menyepelekan hal-hal yang diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون dan seandainya penduduk-penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa. Pasti kami akan membukakan, melimpahkan pada mereka berkah demi berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami mengazab mereka kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Disebabkan terhadap apa yang mereka lakukan. Maka apakah penduduk-penduduk negeri itu merasa aman? Terhadap siksaan yang datang kepada mereka di waktu malam dalam keadaan mereka tidur? Atau apakah penduduk-penduduk negeri itu merasa aman terhadap siksa yang datang kepada mereka di waktu duha, di waktu matahari naik sepenggalan, dalam keadaan mereka bermain, maka apakah mereka merasa aman terhadap makar Allah? merasa aman terhadap adab Allah, maka tidak ada yang merasa aman terhadap makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kecuali kaum yang merugi. Maka apa yang kalian lihat berupa ketakutan, berupa panik, menyepelekan, berputus asa. Ini merupakan penyelisihan terhadap syariat jauh dari Rabb. Dan apa yang kalian lihat berupa merasa aman, menyepelekan, ya, yeah. menyepelekan menyepelekan Ini merupakan penyelisihan terhadap syariat. Yang dia pantas mendapatkan kemurkaan dari Rabb Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang penyair mengatakan, wal khawfu in zada afdalu qunutin kama yufdi raja لأمن المكر والنقم dan ketakutan itu jika dia berlebihan maka akan mengantarkan kepada keputusasaan sebagaimana harapan yang berlebihan itu akan mengantarkan kepada merasa aman dari makar ya dan kesengsaraan-kesengsaraan pembalasan-pembalasan Allah tabaraka wa taala ya ini ikhwan fiddin azanillahu ayyakum kaidah yang keenam jadi harus seimbang antara khauf dan roja Kemudian selanjutnya, pijakan-pijakan keimanan yang dan yang perlu diketahui di masa wabah ini adalah kata beliau al-qa'idah as-sabi'ah kaidah yang ketujuh at-taubatu min adh-dhunub najatun lis-syu'ur. taubat dari berbagai macam dosa merupakan keselamatan bagi masyarakat. Bagi bangsa. Iya. Jadi kata beliau, taubat dari berbagai macam dosa ini akan mengangkat musibah-musibah dan berbagai macam bala dari masyarakat, dari bangsa ini. Dikarenakan yang namanya dosa-dosa itu akan menghilangkan berbagai macam kenikmatan. Akan memperoleh kesengsaraan demi kesengsaraan maka فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب maka tidak ada yang menghilangkan nikmat pada dari seorang hamba kecuali disebabkan karena dosa. Dan tidak ada kesengsaraan yang ditimpa pada seorang hamba kecuali disebabkan karena dosa. Di sini beliau membawakan sebagaimana diucapkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala yang sebenarnya ucapan ini para ulama mengatakan adalah ucapannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Iya. ini dinukilkan dalam tarikh A Dimashq. Tetapi riwayatnya lemah juga. Iya. Kata beliau, "Ma nazala bala'un illa bidam wa la rufi'a illa Tidaklah bala musibah itu turun melainkan disebabkan karena dosa dan tidaklah diangkat melainkan dengan taubat. tetapi ucapan ini dikuatkan oleh berbagai macam dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفى عن كثير dan tidak ada musibah yang menimpa kalian maka itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian dan kebanyakannya diampuni. Iya. Dan hal ini juga dinukilkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa di halaman 118 tentang hal tersebut. Di mana beliau tadi mengatakan at-taubatu min adz-dzunub ترفع المصائب والابتلاءات عن الشعوب فإن الذنوب تزيل النعم وتحل النقم وما زالت أن العبد نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب توبة dari dosa-dosa itu akan diangkat akan mengangkat apa berbagai macam musibah-musibah dan bala dan ibala dari masyarakat dari bangsa Dikarenakan ya namanya berbagai macam dosa itu akan menghilangkan berbagai macam nikmat. Ya. Dan dengan dosa tersebut akan menghalalkan berbagai macam kesengsaraan-kesengsaraan. Iya, bagaimana yang dijelaskan tadi. Iya. Maka tidaklah orang hamba itu kenikmatannya hilang kecuali disebabkan karena dosa. Ya. Dan sebaliknya dan e, demikian juga tidaklah berbagai macam kesengsaraan kesengsaraan yang dia dapatkan melainkan itu disebabkan karena dosanya juga. ya. Jadi di sini ada poin penting yang kita harus perhatikan dan pikirkan. Iya. Bagaimana yang diucapkan oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah wa ta'ala rahmatal wasi'ah di dalam kitab beliau Zadil Ma'ad jilid 4 halaman 332 kata beliau ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجب ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والتواعين والقحوط والجذوب وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتها وسلب منافعها أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو بعضها بعضا فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتفي بقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس dan senantiasa perbuatan-perbuatan Bani Adam yaitu manusia dan penyelesaian-penyelesaian mereka terhadap para rasul. Ya. Akan perbuatan mereka ya, berupa tuhdithu lahum al-fasad al amal khas akan menghasilkan pada mereka berupa kerusakan-kerusakan secara global dan khusus. Iya. Apa yang mereka dapatkan pada mereka berupa berbagai macam hal-hal yang sakit. Iya. Dan berbagai macam penyakit. Ta'un, الكحول الجذوب dan akan dihilangkan berbagai macam keberkahan-keberkahan di bumi. Berkahan-keberkahan bumi akan hilang. Buahnya serta tumbuh-tumbuhannya. Dan akan hilang juga manfaat-manfaatnya atau berkurang perkara-perkaranya mutatabi'ah. ya Terus menerus. Yatlu ba'daha ba'da. Berkesinambungan satu sama lainnya. Iya. Jika ilmu tidak sampai akan hal tersebut, maka cukuplah hal ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala ظهر الفساد barr wal bahr. telah nampak kerusakan di daratan dan lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi merupakan hal yang penting di sini hendaknya manusia itu banyak-banyak istighfar. Orang-orang banyak istighfar. Dikarenakan istighfar ini memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam mengangkat bala dan menolaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum Wahum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka dalam keadaan mereka beristighfar. Dalam keadaan mereka meminta ampun. Maka di sini terhadap di sini ada tambih yang sangat penting, peringatan penting. Ya. Di musibah musibah ini akan dibawa bahwasanya sebabnya itu akan mengantarkan kita kepada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah-musibah yang terjadi ini apa? akan membawa kita ya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan iya, beberapa orang jika diperhadapkan padanya untuk bertobat, untuk istighfar. Eh, diarahkan kepadanya. Eh, ayo bertobat, ayo beristighfar. Atau dijelaskan padanya bahwasanya musibah-musibah ini sebabnya adalah keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan seseorang, manusia tersebut. Ya. Maka dia akan me mencari-cari sebab yang lain atau mengalihkan Oh bukan. Sebabnya itu bukan karena hal tersebut. Dia mengatakan sebabnya adalah huruf. Huruf biologiyah. Atau huruf iktisadiyah atau sia-sia. Nah, sebabnya ini dikarenakan terdapat perang biologi. Ya, karena ada orang yang mengatakan bahwasanya wabah yang terjadi, virus-virus yang ter terjadi, terlebih corona yang pada masa sekarang ini ini terjadi dikarenakan ada yang ada perang biologi. Iya. Dia membuat senjata-senjata biologi. Membuat virus-virus yang ganas. Atau dia mengatakan ini sebabnya peperangan perang ekonomi. Iya. Ada yang mengatakan oh ini dikarenakan Cina sudah uh, perang perang ekonomi dengan Amerika. Iya kemudian saling melemparkan hal tersebut sebabnya oh ini virus asalnya dari Amerika, ini virus asalnya dari Cina. Iya. Mereka mengatakan, oh enggak, itu sebabnya apa? Peperangan, perang ekonomi, atau politik. Ini merupakan apa? Sebabnya politik. Maka, iya, فينشغل بهذه التحليلات عن المقصود الكبير هو الرجوع إلى الله بالتوبة من السيئات maka sibuk dengan hal-hal ini semua akan menyebutkan dia apa? Si menyebutkan dia dari maksud yang besar. Ya, dia mencari sebab-sebab yang lain akan menyebutkan dia dari maksud yang terbesar dari musibah yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat bertaubat dari berbagai macam keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan. Ini ikhwah yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.